Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas penjelasan tentang makna Allah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa makna al-huda dan apa makna dinul haq yang dimaksud di sini? Hendaknya apa mujahid? Al-huda yang dimaksud di sini? Al-Huda apa Abah Muhammad Jogja Hah. Al-Huda Al-Ilmun yang dimaksud dengan al-huda di sini petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq yang dimaksud apa? Amalan soleh. Baik. Ini ketika digabungkan dua perkara tersebut ya Pak هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Bagaimana dalam ayat? Al-Huda yang dimaksud adalah al-ilmun nafi' wa dinul haq yang dimaksud al-amalus salih. Liyudhirahu 'ala dini kulli agar Allah Subhanahu wa taala menangkan hak di sini domir hak ikhwanillah ada dua kemungkinan dikembalikan kepada ad-din yaitu ad-dinul haq atau dikembalikan kepada ar-rasul. Dan kedua kemungkinan tersebut semuanya mempunyai makna yang benar. Ketika dikembalikan kepada ad-din itu sangat jelas, yakni liyudhira liyudhira ad-din al-haq al dini yaitu untuk memenangkan agama yang hak tersebut atas semua agama. Memenangkan Islam atas semua agama yang ada. Adapun ketika dikembalikan kepada Rasul, liyuhirar Rasul ala dini kulli, untuk memanahkan Rasulnya atas semua agama, maksudnya sama karena Rasul tersebut membawa membawa apa? Membawa agama yang hak. Jadi untuk memenangkan Rasul, yakni memenangkan apa yang beliau bawa. Berupa agama yang hak atas semua agama yang ada. Baik, ini maknanya. Indah Di antara syarat tegaknya agama ini atau menangnya agama ini serta kokohnya agama ini atas semua agama yang ada apa? Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihan la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim berarti syaratnya apa iman dan amalan soleh Ini syarat utama agama ini bisa jaya ikhwan fillah. Keimanan harus kokoh dan amalan pun harus bagus ya, amalan soleh bagus dari sisi kualitas juga dia eh, menjaga apa kuantitasnya tentunya seorang beramal sedikit keutamaannya lebih rendah daripada seorang yang beramal banyak apabila sama-sama dari sisi ittiba sunnah dan keikhlasannya. Baik, kita masuk pada Kalimat berikutnya wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas yang demikian itu. Ai syahidan annahu rasuluhu wa muttali'un ala jami'i af'alih wa nasiruhu ala adaih. Maknanya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya. Dan mengetahui atas semua perbuatan-perbuatannya serta menolongnya atas musuh-musuhnya. Ini makna wakafa billahi syahidah. Jadi cukup Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atasnya. Yaitu mempersaksikan bahwasanya dia adalah utusannya dan mempersaksikan semua perbuatan-perbuatannya serta menolongnya atas musuh-musuhnya. Dan seorang yang seperti ini keadaannya ikhwanifillah maka tidak ada satupun dari apa-apa yang ada di dunia ini yang mampu untuk memberikan mandorot kepadanya. Wa fi dalalatun qati'atun ala sidqi hadzal rasul. Dan pada yang demikian itu terdapat dalil yang pasti atas kebenaran Rasul ini. Kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idlau kana muftariyan la'ajalahu Allah bil uqubah. Sebab seandainya Muhammad itu adalah seorang muftari, seorang yang mengada-ada, seorang pembohong, pendusta, hanya mengaku-ngaku sebagai rasul padahal dia adalah manusia biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi palsu seperti Musa, Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Seandainya Muhammad itu mengada-ada saja berdusta atas pengakuannya la ajalahullahu bil maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atasnya. Ini mesti. Dan ketika Allah menangkan Rasulnya atas musuh-musuhnya dengan ditegakkannya agama dan dikokohkannya agama yang belum bawa tersebut hal ini menunjukkan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu wati kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengada-adakan perkara atau sebagian perkataan-perkataan bohong atas kami ini berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala la akhadna minhu bil yamin sungguh akan kami ambil engkau dengan tangan kanan kami. Yani akan segera diturunkan hukuman kepadanya. kemudian akan kami potong ya. Yakni maknanya ikhwan di sini ancaman yang sangat keras. Kalau seandainya saja Rasulullah SAW berdusta, maka sungguh Allah akan menyegerakan hukuman kepadanya. dan kemudian akan akan kami putus urat jantungnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya engkau wahai Muhammad mengada-adakan perkataan-perkataan bohong atas kami, la akhadna minhu bil yamin maka sungguh akan kami ambil dengan tangan kanan kami. Maknanya akan disegerakan hukuman atas. dan kemudian akan kami putus urat jantungnya. Baik. Ini ancaman yang sangat besar terhadap Nabi kita Muhammad walaupun Nabi kita Muhammad tidak akan mungkin melakukan yang demikian itu karena beliau maksum beliau terjaga dari berdusta. Akan nah, tapi seandainya berdusta hukumannya seperti ini. Ini Rasulullah diancam dengan demikian terlebih lagi yang lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan dia atas semua agama yang ada, kemudian papahkan kedudukannya menunjukkan bahwasanya dia ini berada di atas kebenaran, berada di atas kejujuran. Kenapa? Karena Allah tidak hukum beliau. Bahkan Allah menangkan atas musuh-musuhnya. Ini makna wakafa billahi syahida. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai saksi atas kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. Ai uqirru wa a'tarifu alla ma'budu bihaqqin illallah. Aku mengakui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Al-iqrar wal i'tiraf sama ikhwanillah. Pengakuan dan pembenaran. Yang munculnya dari hati kemudian diwujudkan dengan lisan dan perbuatan. Ini tiga rukun utama yang tidak akan diterima kecuali harus berkumpul ketiga-tiganya. Karena persaksian la ilaha illallah tanpa ketiga hal tersebut evanifillah tidak akan mungkin diterima. Dia mempersaksikan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan anggota badan berupa ketundukan dan penyerahan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan di sana telah kita lewati pembahasan yang berulang-ulang tentang makna la ilaha illallah. Karena memang hal ini sangat penting Alhamdulillah. Indah ya Allah. La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Apa itu? rukun la ilaha illallah. Siapa masih ingat? An-nafyu wal itsbat. Sangka. Penafian dan penetapan. An-nafyu diambil dari mana? La ilaha. Peniadaan sembahan, yakni sembahan yang hak. Kemudian isbat diambil dari illallah. Tayyib. Ini rukun la ilaha illallah. Ada dua an-nafyu wal isbat. Jadi dia meniadakan semua sesembahan yang hak untuk disembah. Kemudian menetapkan bahwasanya yang hak itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin lengkap bersyahadatkan kecuali dengannya, yaitu an-nafyu wal itsbat. Kemudian di sana juga telah kita lewati pembahasan tentang syurut la ilaha illallah yang diambil dari istiqra penelitian terhadap dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Intaki Ahmad Syarat-syarat La ilaha illallah Apa saja Al-ilmu Man ya'ti bid dalil Fa'lam annahu la ilaha illallah ahsanta. Yang kedua apa Abdullah? Al-qabul menerima konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Apa dalilnya? Apa dalil tentang disyaratkannya al-qabul? Saya bisa mendatangkannya. berkali ini telah kita lewati. Sekarang syaratnya dulu. Dalilnya nanti kalian dibuka lagi. Dua syarat. Al-ilmu wal qabul. Yang ketiga apa? Baik. Al-yakin. Apa dalilnya? Yakin berarti tidak boleh ragu. Hah? apa? Kan. Yakin tidak boleh ragu. Dalam surat Al-Hujurat. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu. Berarti kalau ragu tidak diterima. Empat. Ikhlas. Dalilnya. Innamal amalu binniyat. Nah, ini semua mencakup semua amalan. Tayyib. Lima. Mahabbah. Mahabbah dalilnya apa? Nah, asanta. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Syarat yang berikutnya Al-inqiyad Melaksanakan Apa yang menjadi konsekuensi dari La ilaha illallah Kalau mengatakan La ilaha illallah Walaupun seratus kali tidak melaksanakan konsekuensinya ya tidak diterima. Apa dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tayyib. Masuk. San. Nah, semua dalil ya, tentang Islam. Karena Islam terkandung dalamnya ingkiah. Baik. Kemudian yang ketujuh apa? Asyik. Nah, asyik harus jujur, tidak boleh menipu. Dia mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkarinya. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya maka dia akan masuk surga. Juga dalil-dalil tentang celaan kepada orang-orang munafik masuk dalam dalil asyik. Ini tujuh. Tujuh syarat la ilaha illallah ikhwanillah yang harus ada agar persaksian la ilaha illallah tersebut diterima. Ikhlas, jujur, yakin, tidak ragu-ragu. Kemudian dia menerima, menerima konsekuensinya berarti harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah, dia tinggalkan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mencintainya, tidak boleh membenci. Kemudian melaksanakan konsekuensinya dia setelah tadi menerima dia melaksanakannya karena penerimaan tidak akan diakui ketika dia tidak melaksanakannya ini al ikhyat kemudian al ilm dia mengetahui maknanya ini seharusnya di pertama kali Allah fikum ini syahadah la ilaha illallah Kemudian lafaz wahdahu la syarika la Fi hatainil kalimatain ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Pada dua kalimah ini ya yaitu wahdahu la syarikalah terdapat takkid penguatan. Penguatan terhadap apa? Lima tadammanathu syahadatu alla ilaha illallah. Penguatan terhadap apa-apa yang terkandung dalam persaksian la ilaha illallah minan nafyi wal itbat yang berupa penafian dan penetapan. Tayyib karena telah kita kita di bahwasanya la ilaha illallah padanya dua rukun yaitu an-nafyu wal itbat dan al ini dikuatkan dengan lafaz wahdahu la syarikalah. Jadi lafaz ini fungsinya untuk semakin menguatkan penafian dan semakin menguatkan penetapan. Nafyul ilahiyati amma siwallahi wa itsbatuha lillah. Faqauluhu wahdahu ta'kidun lil itsbat wa qawluhu la syarika lahu ta'kidun lin nafi. Tayyib. Nafyil ilahiyati amma siwallah. Dia sebagai ataf bayan minan nafyi wal itsbat. Kemudian nafyul ilahiyati amma siwallah, penafian sesembahan yang hak dari selain Allah Subhanahu wa taala wa itsbatiha lillah dan menetapkan sesembahan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perkataan wahdahu ini merupakan penguatan terhadap isbat dan pada perkataan la syarikalah ini penguatan terhadap nafi. Jadi dipahami betul-betul. Ketika kita mengucapkan zikir ini ya ikhwan fillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makna wahdahu ini menguatkan penetapan kita bahwasanya Allah itu satu-satunya yang hak untuk disembah. Dan ketika mengucapkan la syarikalah ini penguatan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi pada wahdahu menguatkan itbat dan la syarikalah menguatkan nafi. Tersisa satu kalimat lagi yang berhubungan dengan persyahadatan ini kita selesaikan. Wa qauluhu iqraran bihi wa tauhidah. Dan perkataan ikraran bihi wa tauhida masdaran muakkidani makna jumlat sabiqah. Dua masdar yang didatangkan untuk menguatkan terhadap makna kalimat yang sebelumnya yaitu dari kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah sampai wahdahu la syarikat dikuatkan lagi ikraran bihi wa tauhidah yakni ai ikraran bil lisan bahwasanya aku mempersaksikan yang demikian itu ikraran bihi bil lisan dia mengucapkannya dengan lisan diucapkan wa tauhidah ai ikhlasan fi kulli ibadatin qauliyatin au fi'liyatin au i'tiqadiyatin Selain mengucapkan dengan lisan, dia juga meyakininya dengan mengikhlaskan pada semua peribadatannya baik itu yang berupa peribadatan lisan dengan ucapan-ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Tayyib. di sini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya syahadah la ilaha illallah harus diucapkan harus diucapkan. Syekhul Islam menukilkan ijma' bahwasanya siapa saja yang mampu untuk melafalkan kalimat lisannya tidak cacat. Kemudian dia enggan mengucapkan persyahadatan ini yaitu la ilaha illallah maka dia tidak dianggap sebagai muslim. Baik, ini ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pengucapan dengan lisan itu wajib pengucapan dengan lisan itu wajib bagi seorang yang mampu mengucapkannya yaitu seorang yang diberi lisan yang sempurna bukan orang-orang yang bisu tayyib sehingga harus dengan ikrar tayyib ini kandungan dari lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Tayyib. Naktafi bihadza